آله وأصحابه وسلم بتبعهم كلهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وأصحابه وبعد فأحييكم تحية الإسلامية تحية الطيبات المباركة تحية عند الله أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang berbahagia ini Allah menyambung umur kita memberikan kesempatan pada kita untuk terus menambah keimanan takwa kepadanya dan mudah-mudahan senantiasa berjumpa kita sebagai tempat ini diberikan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wasilah Allah memanjakan umur kita dalam keberkahan meluaskan rezeki kita dalam keberkahan dan memperkuat kita dalam di dalam surga yang gitu, penuh nikmatan. Mudah-mudahan setiap langkah kita memudahkan jalan ke surga. Mudah-mudahan majelis kita menjadi rawat mobil di Cina. Langkah ya di atas tangan-tangan surga. Hari ini kita yang kata oleh Allah Subhanahu wa taala pada pembahasan pertemuan ketiga tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini kita Allah memasuki apa yang disampaikan oleh dengan Abdullah bin Mas'ud kalau kemudian sudah kita bahas tentang kehidupan beliau, keislaman beliau dan keutamaan beliau. Hari ini kita insya Allah memasuki apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud wa tuhu rahmatan lil Dan kepemimpinan Umar bin Khattab menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Demikianlah di dalam diri Sayyidina Umar bin Khattab menonjol satu sifat kepemimpinan yang sangat jelas namun seakan-akan yang satu menjadi pengedap bagian lain yang satu menjadi penyeimbang bagian lain dan sebenarnya kita temukan pada hampir semua sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar orang yang lembut Orang yang lembut Jika tidak hati-hati Jatuh menjadi orang yang lembek Tetapi Abu Bakar itu lembut Sekaligus teguh Pada saya Umar Kita mendapati Beliau ini orang yang tegas Dan keras Orang yang tegas dan keras Jika tidak hati-hati Jatuh menjadi orang yang kejam Tetapi saya Umar adalah orang yang tegas dan keras tapi juga sekaligus penyayang dan lembut hati. Pada Sayyidina Utsman kita juga akan melihat beliau ini orang yang pemalu. Orang yang pemalu kalau kemudian tidak terjadi maka akan sedikit perasaan di tengah Tetapi Sayyidina Utsman orang yang pemalu justru malunya digenapkan dengan kedermawanan sehingga peran beliau akan sangat penting. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah orang yang periang dan suka bercanda. Orang periang dan suka bercanda, kalau tidak hati-hati jatuh menjadi seorang yang pengecut. Tetapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang periang dan suka bercanda, sekaligus seorang yang sangat tangguh dan pembelajar. Inilah perjuangan mereka. Mereka dihukum dengan sifat-sifat khas yang Allah berikan sebagai watak mereka, lalu mereka dengan Islam ini mencoba untuk menggerakkannya agar menjadi sesuatu yang akan berlaku. Sehingga Umar bin Khattab memiliki dua hal itu. Beliau adalah seorang tegas dan keras, tetapi juga seorang yang sekaligus amat sangat penyayang dan penuh kasih kepada orang-orang yang ini. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, kita melihat Umar sebagai orang yang kemudian dengan kritis sering mempertanyakan apa yang menjadi keputusan Rasulullah dan itu dimaksudkan semata-mata sebagai satu penguat, sebagai satu penjelas, sebagai agar tidak ada lagi keraguan pada apa yang harus dilakukan. Kita bisa menyimaknya pada kisah-kisah perjanjian Kita bisa menyimaknya pada kisah tentang perang badan. Kita bisa menyimaknya dalam berbagai macam cerita yang itu kemudian menunjukkan betapa Sayyidina Umar dengan keras dan tegasnya amat ingin sebuah kebenaran amat sangat jelas kebenarannya sehingga boleh diikuti dan kebatilan adalah sebagian kerjaannya sehingga sudah ditinggalkan. Maka termasuk kata-kata mutiara yang berasal dari beliau Rasulullah adalah orang yang tumbuh tanpa mengenali jaminan, Orang yang tumbuh tanpa mengenali seperti apa itu jaminan? maka tidak akan pernah sempurna di dalam menegakkan keistimewaan. Kalau orang tidak pernah melihat, mengenali bagaimana jadinya itu tumbuh tanpa mengenal jadinya, maka kemudian dia akan tumbuh menjadi seorang muslim yang tidak sempurna menegakkan keislamannya. Karena boleh jadi dia jatuh ke dalam jadinya itu tanpa dia menyadarinya. Dan yang penting jelas ketika Rasulullah wafat kita melihat ada satu kejadian unik yang terjadi pada masa itu. Umar adalah termasuk orang yang meragukan wafatnya Rasulullah. Umar adalah seorang yang sangat terguncang oleh wafatnya Rasulullah sehingga beliau menjadi ketika itu kalah dan dalam bahasa Jawa kita menyebutnya sebagai kompian kompian itu mau seakan-akan sadar tapi sebenarnya terbawa sadar dan tidak jelas. Dia tidak berada dalam satu sadar penuh. Maka ketika mendengar berita Rasulullah pada kaum muslim di Madinah begitu gegernya, begitu gemparnya, kata sebelum kali tidak ada hari di mana hari itu lebih cerah daripada ketika Rasulullah hadir di Madinah dan tidak ada hari di mana lebih lalu bagi Madinah di lain selain daripada ketika Rasulullah dikatakan telah meninggal. Maka hari malam itu Umar bin berdiri di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Aisyah radhiallahu anha. Dia mengulus pedangnya dan kemudian mengatakan kepada hadirin dia berteriak-teriak keras yang bahaya. Bahwa siapa di antara kalian yang mengatakan Muhammad Rasulullah itu meninggal maka dengan Allah pastilah dia orang munafik maka dengan Allah pastilah akan kupotong lidahnya maka dengan Allah akan pasti kupotong tidak tangannya. demi Allah Muhammad itu hanya terhadap Tuhannya dan dia pasti akan kembali dulu Musa alaihissalam juga menghadap Tuhannya selama 40 malam dan kaum menyangka dia meninggal tapi ternyata Musa kembali kepada kaumnya dan Allah Rasulullah pun begitu Rasulullah tidak apa-apa, dia hanya menghadap Allah dan nanti pasti ketemu. Jadi sedikit Umar bin yang amat sangat kemudian berbuka, terbuncang, tidak siap dengan kewafatan Rasulullah sehingga beliau kemudian mengucapkan kalimat-kalimat seperti Sampai akhirnya hadir Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang memiliki hak untuk masuk ke rumah Aisyah karena beliau adalah bapaknya kalau Tuhan nggak tahu ya, dan nggak bisa dan tidak memungkinkan untuk masuk mengkonfirmasi Rasulullah bahwa benar atau tidak, itu tidak memungkinkan bagi Umar karena dia bukan makhluk bagi Aisyah. Sedangkan Abu Bakar adalah ayah Aisyah bukan bukan Rasul masuk. Setelah datang dari rumahnya yang ada di kejauhan di pinggir kota di Sam'um di dalam riwayat disebut Sam'um atau sebagai orang mengatakan Sun'um dengan doma di tempatnya Abu Bakar ini agak jauh di pinggiran kota maka Bakar ada terlambat datang kenapa Sebagai mengatakan dia namanya Abu Bakar terlalu sering berjumpa dengan seluruh harta sehingga akhirnya ketika Rasulullah datang itu rumah yang dimiliki Abu Bakar tinggal yang ada di pinggiran kota bukan yang ada di pinggiran kota Madinah jadi dari soal beliau Abu Bakar datang dan kemudian menyingkap tabir penutup wajah Rasulullah dan kemudian menciumnya dan Abu Bakar mengatakan ini Allah mengatakan waminatku ya Rasulullah ketika hidup dan alam waminatku ketika sudah wafat Allah pasti tidak akan kumpulkan dua kepentingan bagimu jika ini memang yang terjadi begitu lalu Abu Bakar pun keluar dengan menghapus air matanya yang tadi berlebihan menerangkan dirinya dan kemudian dia berdiri di tengah kaum muslimin dan mengatakan dulu hai Umar dulu. Umar kemudian tetap saja kaum yang tetap saja kemudian kesana kemarin mengayun pedangnya tidak dulu. Lalu Abu Bakar mengatakan dulu hai Umar sampai tiga kali dan Umar tetap tidak mau dulu. Lalu Abu Bakar naik ke tempat yang agak tinggi beliau kemudian dan setelah memuji Allah dan mengucapkan selamat atas waktu kata beliau man abada Muhammadan Fakotan Siapa yang menyebar Muhammad Maka sungguh Muhammad telah tadi Dan siapa yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala Allah itu hidup kekal A'udzubillah minasyaitonir rajim wa Muhammadun ila rasul qad qablihi rusul afa mata au ila qalbikum ana aqabikum wa may yakalifna aqibai fala yadurru syai'a jadi Abu Bakar membacakan ayat itu seketika itu pula Umar merasakan seluruh sendi-sendinya seperti putus tulang-tulangnya berolosan lepas ketika Abu Bakar membaca ayat itu dia mengatakan seakan-akan ayat itu belum turun sampai Abu Bakar membacanya seakan-akan ayat itu belum pernah kami dengar sebelumnya dan ketika aku mendengar ayat itu dibaca tahun aku bangun Rasulullah benar-benar wafat dan aku jatuh berlutut pedangnya kemudian lepas dari negara dan Umar menangis persekusi. Bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Umar didampingi di sisinya sebagai seorang wasir, seorang menteri, penasehat, pembantu, kawi, hakim, dan sekaligus juga seorang yang kemudian menangani berbagai macam urusan pada awalnya, kemudian Puji bajut lalu Menteri Perbendaharaan Negara, itu adalah Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Rasulullah Abu disebabkan dia adalah seorang yang disebut oleh Rasulullah sebagai Amin al Ummah, orang percaya sakit. Jadi pada awalnya jabatan di Madinah itu utuh. Abu Bakar Khalifah Rasulullah Umar itu adalah Qadhi Hakim hukum dan ambil bidang bidang corong jarrah memegang kekuasaan pekerjaan negara. Ketika awal awalkan pemerintah dan kemudian dia berdana, dia dimarahi oleh Umar bin Khattab sebagai ketua mahkamah yang kemudian melihat ini khalifah kok kemudian berdana bagaimana merusak umat kalau dia sibuk bekerja. Maka dia bukan betul hanya pada ini atau Hayat Khalifah Rasulullah itu adalah pemimpin Bagaimana mungkin Islam melakukan semua ini tidak pernah tidak terus Kata kata bagaimana keluarga akan makan jika tidak Maka kemarin tetap mengambil Abu Ubaidah bin Ajar dan mengatakan kepada Abu Ubaidah bin Ajar Hai Abu Ubaidah, aku akan menjadi para Rasulullah dari Baitul Nah, jadi gaji untuk khalifah itu diperintahkan oleh Hakim Agung kepada ketua menteri perbendaharaan negara untuk kemudian diberikan kepada khalifah. Jadi yang menentukan gaji itu ternyata adalah Umar dan Abu bin Hazar. Maka gajinya Abu Bakar Asyik itu adalah makanan yang bukan terbaik dan bukan terburuk, pakaian yang bukan terhalus dan bukan terkasar, yang dipakai pada musim panas dan musim dingin. Ini gaji dengan operasi yang dari Taliban. Lalu pemerintahan pun berjalan sehingga ketika satu saat Abu Bakar dibutuhkan perjuangan dan jihad yang dikendalikan pun lalu Abu Bakar pun diutus menjadi panglima oleh Sayyidina Abu Bakar as untuk memimpin pasukan ke Romawi Ketika Umar amat sangat ingin dituju oleh Abu Bakar untuk berjihad garis sempat, tapi Abu Bakar bersumpah menahan Umar dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Tuhan Umar tanpa kau di situ apa yang bisa berbuat untuk kaum muslim. Ini menjadi bukti betapa berharganya kedudukan Sayyidina Umar di sisi Sayyidina Abu Bakar Jadi ketika Umar minta izin berangkat jihad, oleh Abu Bakar tidak diizinkan karena kemudian Umar lebih penting dan lebih berharga untuk berada di sisi beliau. Maka sejak saat itu Umar memegang jabatan sebagai hakim sekaligus pengelola perbendaharaan negara. Pada suatu saat, dua orang pemuka dari Bani Fazarah dan Bani Tamim, dua suku di daerah Nejer yakni Kuyainah bin Bisen dan satu lagi Al-Aqra bin Habis Al-Aqrab bin Hadis dan Uyayna bin Yusuf datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan mengatakan berikanlah kepada kami sebagaimana Rasulullah memberi kepada kami. Ketika itu di masa Rasulullah mereka mendapatkan bagian dari zakat yang sangat banyak karena mereka dianggap sebagai pemuka para mu'allam Maka mereka mendapatkan harta bagian dari zakat. Lalu apakah Bakar menulis surat kepada Umar untuk mengeluarkan harta baitul mal kepada kedua orang ini Al Aqwa bin Habis dan Uyainah bin Bisr. Dua orang itu dengan penuh senang, penuh gembira membawa suratnya ke depan Umar Khattab agar mereka mendapatkan bagian dari harta baitul mal. Ketika surat itu dibaca oleh Umar, Umar menerima lalu menunggu juga surat itu dan kemudian membuatnya dan dia mengatakan tidak ada lagi bagian dari zakat untuk kalian kalian sedangkan lagi Allah ini yang dikatakan oleh umat dengan ketakutan Uyainah bin Sa'id al-Qawm bin Muslim menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq lalu kemudian mengatakan sebenarnya kami bingung dipakai itu kamu Rasulullah seakan-akan umat jauh lebih berkuasa daripada atau kata keduanya kau menulis surat lalu Umar meroleh harganya Al-Quran sendiri tersenyum dan kemudian beliau mengatakan oh, Umar bin Khalifah kapanpun dia mau. Jadi kata Al-Quran sendiri sambil tersenyum oh, Umar bin Khalifah kapanpun dia mau. Jadi kalau orang sedang ingin jadi khalifah, dia sudah maka kita Allah kan yang sedang turun Karena kemudian Allah kan sangat menyadari Umar tentang seorang yang kemudian sangat mumpuni di dalam mengatur tata pemerintah. Di antara peran yang diberikan oleh Allah presiden Abu Bakar juga ketika Abu Bakar meminta pertimbangan tentang orang-orang yang malah membayar zakat, apa yang harus dilakukan kepada mereka. Jadi itu Umar mengatakan kepada Abu Bakar, ya Khalifah Rasulullah, sesungguhnya seorang yang sudah mengucapkan syahadat dan menegakkan sholat, maka apa darah dan kehormatan mereka dilindungi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Setelah orang terkait mengatakan demi Allah aku tidak ridho kepada orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat Pada perintah sholat dan zakat dalam Al-Quran itu menyatu berulang kali di dalam ayat yang sama tidak akan aku biarkan orang memisahkan antara sholat dengan zakat pada di dalam Al-Quran perintah kedua ibadah itu amat sangat sering disatukan di dalam satu ayat. Akan ketika itu tidak Umar bin yang bersekeras akan agar tidak diperangi karena hal berzakat, tapi dan Allah akan justru keluar dari persidangan para sahabat itu sampai menutup utanya beliau mengatakan demi Allah tidak akan membiarkan mereka dan akan kuperan mereka sampai mereka menyerahkan kembali kekal kembali unta yang pernah mereka berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah, aku belum pernah melihat Abu Bakar seperti hari itu. Ketika dia terbohong-bohong mengatakan dari Allah tidak akan kubiarkan mereka dan pasti akan kuperan mereka. Ketika mereka menolak memberikan tali ikat unta yang biasa mereka berikan kepada Rasulullah. Lalu Umar pun mengalah kepada sana Bakar dengan mengatakan Allah telah membulatkan hati Khalifah Rasulullah dan keputusan beliau adanya terbaik. Umar juga beraspirasi selanjutnya dalam kasus Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu kaitannya kasus dengan Bani Tamim yang kemudian dipimpin oleh Malik bin Muawiyah. Ketika itu Sayyidina Khalid bin Walid diperintahkan oleh Abu Bakar Siddiq untuk menyusul pasukan Sayyidina Ikrimah bin Abu Jahal yang berperang dengan kaum murtad dan nabi palsu yakni Usailah al baghdad di Yaman. Ketika itu pasukan Sayyidina Ikrimah bin Abi Jamal berkekuatan tidak sebanding dengan pasukan bin al Maka Khalid bin Walid diutus sebagai pasukan penguat dari pos untuk mereka semua. Tetapi Khalid bin Walid tidak langsung menuju ke Yamamah, beliau berbelok ke Bani Tabim dengan alasan Bani Tabim ini telah melakukan pengkhianatan karena mereka berjanji setia kepada seorang nabi palsu yang namanya Saja binti Al Haris yang Saja binti Al Haris ini kemudian nantinya bergabung dengan Musailamah Al Kadzab dan bahkan menikah mahar pernikahan kedua nabi palsu ini Musailamah Al Kadzab nabi laki-laki palsu sementara Saja binti Al Haris nabi perempuan palsu ini menikah maharnya adalah pembebasan sholat subuh dan sholat isya jadi maharnya pernikahan Musailamah kepada dan di atas ini adalah pembebasan umat mereka dari menjalankan sholat subuh dan sholat isya. Lalu juga mahar yang diberikan sebagai satu persembahan oleh Musailamah karena Musailamah takut dengan kekuatan saja yang menghimpun banyak kabilah bersamanya. Musailamah menyerahkan separuh dari hasil panen kebijian yang masuk pada saja. Ketika itu kasusnya saudara kali kembali tidak menghukum Bani Tamim karena bersedia kepada saja. Tapi Bani Tamim ketika pasukan kembali masuk, mereka semua menyerang. Dan di antara mereka yang menyerang, saudara kali kembali kemudian membunuh sebagian mereka terutama para pembukanya dan termasuk di antara yang dibunuh itu adalah Malik bin Muayyad At-Tamimi pemimpin mereka yang kemudian menjadi ramai perbincangan di kalangan kaum muslimin terhadap hal tersebut karena setelah Ibnu Malik bin Walimah, Khalid bin Walid menikahi jandanya yang bernama Laila Tutamik kasus ini menjadi satu hal yang diprotes keras oleh Sayyidina Umar bin Khattab kepada Allah kata sini kata Allah wahai Allah yang Rasulullah sungguh pedang Allah yang terlurus itu sudah terlalu tajam. Ada pentingnya, ada bagusnya untuk menyerangkannya sendiri. Jadi kata Tuhan, pedang Allah yang terlurus itu sudah terlalu tajam. Ada pentingnya, ada bagusnya untuk menyerangkannya sendiri. Jadi menarik pamit, memberikan skorsing agar tidak kemudian berperan dalam jangka waktu tertentu. Umar juga disertai oleh saudara-saudara Malik bin Umairah yang menunjukkan gugatan dia kepada uh, anggota Rasulullah. Maka Abu Bakar mengatakan kepada Umar, wahai Umar izinkan aku mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud Abu Bakar? Dulu di masa Rasulullah dalam kasus yang berbeda, kalau yang Walid pernah melakukan pelanggaran berat menurut sebagian riwayat pelanggaran yang paling tinggi ketika dia kemudian ke satu kaum dan dikatakan kepada kaum itu agar menyerah tidak satu pun disakiti ternyata ketika mereka semua menyerah mereka kemudian dibunuh kasus itu yang kemudian nanti melibatkan debat antara Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf yang kemudian Rasulullah sampai harus kepada Dr. Salim bin Walid dan menanyakan siapa yang membantah Khalid dan kedua sebagai beliau sang agung jangan pernah mencela sahabat budaya Khalid kalau kau merupakan khas berkumpul tidak akan pernah tahu menyamai impak mereka segenggam atau serangan Ketika itu Rasulullah tidak menghukum Khalid tetapi membayarkan dia kepada semua korban. Semua diganti baik nyawa maupun harta sampai-sampai cincu air, daging air, dan sendok makan itu semuanya diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian data semua kerugian yang diderita oleh pasukan yang diserbu oleh tahun itu lalu diganti semuanya oleh Rasulullah bahkan ada uang sisa di tangan Ali lalu diberikan kepada pemerintah kaum itu sebagai kehadiran Rasulullah atas nama kehadiran Ali atas nama Rasulullah Sallallahu Jadi maka maka kemudian mengatakan kepada Umar bahwa Umar izinkan aku mengikuti sunnah Rasulullah. Maka ketika itu Abu Bakar pun membayarkan diatnya dan tetap tidak menghukum Khalid bin Walid. Sampai akhirnya wafatlah Abu Bakar Siddiq di pembaringannya dalam sakitnya dan sebelum wafat beliau telah menunjuk Sayyidina Umar untuk menjadi penggantinya maka memimpinlah kembali ke kepada kaum muslimin yang ada di masa itu dan SK kekhalifahan pertama yang dikeluarkan oleh Umar adalah memecat Khalid bin Walid. Ini surat pusat pertama sebagai khalifah yang dikeluarkan oleh Umar bin Khattab yaitu pemecatan Khalid bin Walid dari jabatannya sebagai panglima tertinggi dalam operasi kedua ke Syria, Dan menggantinya dengan sahabat Rasulullah yang mulia Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Kenapa Umar bin Khalid? Tentu Umar sudah melihat bahaya yang kemudian timbul di kalangan kaum muslimin terkait akidah mereka. Karena Umar sudah melihat pasukan kaum muslimin itu menjadi begitu bersemangat dan yakin tentang kemenangan kalau mereka dipimpin Khalid. Kalau yang dipimpin bukan Khalid menjadi ragu-ragu dan penuh ketidakpercayaan diri. Nah, seakan-akan banyak yang menganggap cuma tentang faktor penentu dari kemenangan-kemenangan yang diraih oleh kaum muslim. Sehingga kemudian ketika itu kami bersegera terjadi Khalid bin Walid dan menggantikan dengan Abu Ubaidah al Kita sudah melihat cerita yang sangat agung bagaimana Abu Bakar tidak ingin mengganggu perasaan sehingga surat itu disimpan oleh Abu Ubaidah sampai perang selesai, baru kemudian diserahkan kepada Tamir. Lalu kalian berguru, kenapa baru sekarang diserahkan kepada Abu Ubaidah? Ya? Dengan Allah kalau lebih utama daripada jadi saya di dalam memimpin dan meraih kemenangan ini. Jadi kalau Abu Ubaidah cuma cari kejayaan nama sendiri, kan dia segera menyampaikan di awal ya, supaya kemenangan itu tercatat atas nama Abu Ubaidah. Tetapi kemudian Abu Ubaidah tidak, dia tidak ingin membuat kebijakan harus ini dengan menyerahkan surat itu cepat-cepat. Dia tahan sampai perang selesai, baru dia serahkan kepada Khalid. Lalu Khalid menerimanya dengan kelembaban dan Abu Ubaidah menyatakan tidak penting siapa yang memimpin pasukan ini, asalkan selama kalimat Allah lah yang ditinggikan di dalam jihad kita. Ini kata-kata yang sangat dari Abu Ubaidah dan Abu karena kalian pun mengumumkan diri tidak lagi menjadi panglima dan sejak saat itu ketika dimintai komentar dia mengatakan kenapa umat memecahku apa salah. karena kalian mustahil kebaikan bagiku Dulu ketika menjadi panglima pikiranku terbagi-bagi antara ini meraih tentang syahid dengan keinginanku adalah pasukan yang menang dan aku adalah panglima yang bertanggung jawab atasnya. Maka dulu Pikiranku kata balik pelan tapi cembelah seperti ini. Pikiran macam-macam. Sekarang kata balik aku fokus. Biar ada lagi yang mencari selain besok kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tak lama kemudian balik bin Abdullah meninggal dunia dan ketika balik meninggal Umar bin Khattab menangis dan dia mengatakan kepada ya Allah aku sungguh Kemudian mengatakan mengagumi Abu Sulaiman dan Allah tidak ada lagi wanita Quraisy yang bisa melahirkan laki-laki seperti Abu Sulaiman. Nah, yang kalian adalah Abu Sulaiman. Dia yang sulung namanya Sulaiman bin Khalid bin Keluar. Demi Allah, semoga Allah merahmati Abu Sulaiman. Aku memecatnya bukan karena kesalahan, tetapi aku memecatnya karena aku ada jumlahnya yang benar sungguh. Sungguh Allah akan lebih baik daripada aku ketika dia mengangkat kalian di Walid sebagai pemimpin perang dan kemudian Khalid bin dalam telah karena amanah itu. Kami dalam sebuah keluarga adalah sepupu dari Rasulullah dari pihak ibu Umar dari pihak ayah karena karena ibunya Umar itu adik dari ayatnya Kalian kemudian kepada Rasulullah Kemudian di Penggal selanjutnya dari kepemimpinan Umar ketika Umar menjadi khalifah Umar menjadi seluruh ini Umar itulah orang pertama yang kemudian dipanggil sebagai Amirul Mukminin karena beliau menolak dipanggil khalifah Rasulullah. Jika ada orang yang mengucapkan dia terima Rasulullah, Umar mengatakan khalifah Rasulullah sudah wafat, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Adapun aku adalah Kalimahnya khalifah Rasulullah dan itu sulit untuk kalian memanggil demikian, maka panggil saja aku Amir al-Mu'minin. Panggil saja sebagai pemimpin orang-orang yang beriman. Jadi Amirul Mu'minin ini gelar yang dipakai pertama kali oleh Umar bin Khattab Kemudian Umar adalah orang pertama yang melakukan inspeksi langsung di ibu ini. Dan Umar berpendapat seorang pemimpin umum itu bertanggung jawab penuh terkhusus terhadap ibu kota yang dipimpinnya dan mengawasi para wali gubernur dan wanita yang diangkatnya. Jadi dalam tugas eksekutifnya, pemimpin umum seperti eksekutif ada di situ dia bertanggung jawab atas kota Madinah sebagai ibu kota kekalifahan sekaligus mengawasi tugas para wali, para gubernur dari gubernur Bangka, gubernur Basra, gubernur Kupang, gubernur Sir, nantinya kemudian gubernur-gubernur wilayah yang lain. Ini tugas seorang amir. Jadi di dalam pemimpin itu seorang kepala negara dalam penempatan bukan cuma untuk memimpin tertinggi kemudian daerah yang kita serahkan kepada orang Tetapi bukan tadi tanggung jawabnya dari dari pemimpin negara, kemudian pemimpin negara ini membuat kebukatan ini menjadi standar tentang seperti apa pemerintahan dijalankan yang dengan begitu semua penguasa wilayah itu harus mengikuti standar bagaimana dijalankannya pemerintah di ibu kota. Jadi pemerintah pusat itu juga punya pekerjaan dia yang bersentuhan dengan kebijakan masyarakat banyak secara umum yaitu di ibu kota Jakarta. Di dalam tradisi agama lain pun kita temukan begitu. Jadi paus itu memiliki ketiga agama tertentu. Di bawah paus setiap negara kemudian ada kardinal-kardinal yang berkuasa. Para kardinal itu mengkoordinasi para uskup agung di wilayah masing-masing. Nah, tetapi yang namanya Paus itu tetap pontifex maximus, dia tetap pendeta tertinggi, sekaligus dia tetap disebut sebagai uskup Roma. Dia tetap kemudian sebagai uskup Roma, sebagai seorang yang bertanggung jawab atas wilayah keuskupan yang kecil tetapi merupakan anggota dari seluruhan dunia Kristen pada masa itu. Saya bilang pada tempat kepada juga dan Madinah itu dengan sehingga beliau melakukan pengawasan-pengawasan yang sangat besar terhadap kota Madinah ini dengan pada alat dan di wilayah kekuasaan beliau di kota Madinah ini untuk memastikan tidak adanya rakyatnya yang kemudian dalam keadaan menderita tertolimi dan tidak terpenuhi haknya. Kemudian dengan undangan Umar, Sayyidina Farid Al-Fattar segera mengatur setelah semua perang dan selesai pertempuran-pertempuran mendapatkan dan menyatukan kembali kaum muslimin di bawah satu panji di Jazirah Arab selesai Umar segera kemudian menyusul pasukan-pasukannya untuk kemudian mengamankan berbagai macam wilayah maka di masa sejarah Umar Kota terjadi perluasan wilayah yang sangat besar bagi dunia Islam Umar kemudian menaklukkan Islam yang sangat penting satu Mesir yang nanti dipimpin oleh Abu bin al Yang kedua Syam secara utuh nanti dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang ketiga Persia secara bulat yang nanti kemudian penaklukannya dipimpin oleh Sayyidina saat bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Perkembangan besar itu menjadikan wilayah kekuasaan Sayyidina Umar bin pada masanya membentuk dari Libya di barat sampai Pakistan di timur. Di daerah Khorasan atau Afghanistan menjadi uh, basis timur sementara basis baratnya adalah uh, Libya. Nantinya pabrik Rusia Maroko, Aljazair itu di masa Osmannya apa tanggungannya sampai nanti Pulau Siprus itu juga dimasuki di dalam Osmannya apa nanti sampai kemudian Pasal di Roma di dalam Osmannya apa sampai kemudian di masa Sejarah Islam bin Affan wilayah kekuasaan kaum muslimin itu berbatasan dengan kekaisaran dengan tentang Cina sangat jauh. Nah di masa lalu Bapak Perang pasukan-pasukan ini mencapai puncaknya ketika kemudian dilangsungkan penaklukan ke barat yaitu Mesir maka Sayyidina Amr bin Abdul yang memimpin dan ketika itu bahkan Mesir belum kaya tetapi Alexandria ibu kota Mesir adalah Alexandria dan Mesir adalah jajahan dari Romawi maka dilaksanakan penyembuhan ini dan dukungan serta sakria ya. sementara kita mau mendapatkan 150 ribu atau 200 ribu pasukan tambahan untuk memperkuat alat sakria di bawah pimpinan dalam literatur Arab disebut sebagai al qawbun al qawbun al qawbun itu tulisannya Hamzah Qaf Qaf Alif bahwa apapun apapun ini seorang makinologi yang dikenal dengan kelicikan siasat dan kepandaian strategisnya yang tidak ada bandingannya pada masa itu karena apapun pernah amat sangat sukses uh, eh, menaklukkan banyak wilayah Persia ketika masuk ke dalam pakuan wilayah Romawi. Nah, apapun ini begitu ditakuti lalu Sayyidina Abu bin menjadi kepada tolong kami tolong untuk kami pasukan pembuat, kira-kira 30 ribu orang lagi. jadi yang diminta oleh Abu 30 ribu karena pasukannya baru 30 ribu berhadapan dengan 200 ribu pasukannya apa 20 ribu jadi dia buka Inggris 22 persen. Ternyata Umar hanya mengirimkan tambahan sebanyak tiga orang. Ketika kemudian Abu Dhanawan bertanya apa maksudnya ya Ini kenapa aku memiliki tiga orang setelah aku memiliki tiga puluh ribu? Dan aku ini berharap dengan Al-Qabur, panglima Allah yang paling lihat maka kita harus menjawab tiga orang yang itu kirimkan kepada masing-masingnya pertama yang sepuluh buah. Siapa saja mereka? Sayyidina Mu'ad bin Jabal Rasulullah anhu. Kemudian juga ada Sayyidina Jadi ada tiga orang di antara mereka adalah Mu'ad bin Jabal, kemudian Hudzaifah bin Radhiyallahu dan kemudian juga Ubaidillah radhiyallahu anhu. Jadi tiga orang ini katakanlah setara dengan 32 orang. Dan siapa yang takut dengan apa kami mari kita lihat mana yang lebih tertib atau kami atau apa Qur'an. Siapa yang dimaksud apa Arab pada Apa yang dimaksud itu? yang paling licik dan terdik di antara semua orang Arab dunia Amr bin maka kemudian Umar menyatakan bukan itu jadi ya kita lihat siapa yang lebih cerdik atau bermawi atau anak awal itu Sayyidina Abdul ah, dan ternyata Amr bin dengan tiga dengan pasukan ditambah tiga ribu dari tiga orang berhasil mengalahkan 2014 dan masalah kecil lalu quran memerintahkan agar ibu kota dan Mesir dibangun baru di Delta Nil yang kemudian kotanya disebut sebagai pusat atau Kahira. Kata Kahira artinya tempat di mana terdapat penanganan yang yang kedua itu adalah kebenaran Sayyidina Abu bin As radhiyallahu Ketika kemudian Abu bin As menentukan perpustakaan al salah satu perpustakaan tertua dan terletak di dunia berisi begitu banyak koleksi buku-buku dan lagi, maka dia bertanya kepada ulama, wahai orang ini, apa yang harus dilakukan? Aku hancurkan aku atau aku makan supaya dalam bahasa Islam muslimin atau bagaimana? Maka Umar menulis biarkan dia sebagaimana ada. Beberapa waktu kemudian sungai ini mengalami satu musim kering sehingga data kita keluar tetapi kekeringan menjadi jadi dan mesin dalam keadaan genting menjelang pasti. Lalu Amr bin As meminta fatwa kepada Umar karena penduduk kecil ketika itu menginginkan diadakan tradisi tahunan yang biasa mereka lakukan yaitu kalau sumini mengering mereka melemparkan seorang gadis perawan untuk sembah kepada sumini agar sumini mau hadir kembali ketika dilakukan demikian surat itu dimasukkan ke dalam suratnya Abu bin As ah, dan Yazid bin melemparkan di sungai ini. Apa isi surat Umar? Surat Umar kepada ini berbunyi dari Umar Amr bin kepada ini. Jika kau mengalir karena Allah maka mengalir, Tapi jika kau mengalir bukan karena Allah maka kami yang membutuhkan. Jadi kata Allah kepada ini jika kau mengalirlah. Tetapi jika engkau mengalir bukan karena Allah, kami tidak butuhkan. Lalu surat itu dilemparkan dalam kebenaran alat dan ketika itu pula sendiri bergemuruh dan kembali mengalir sebagaimana biasanya. Ini keberkahan dari seorang yang sama yang memimpin dengan statement orang Ini tentang kemenangan Kemudian dilakukan bagian-bagian dari Indonesia oleh Sedina Abu Bakar bin Asama, Sedina Muhammad bin dan beberapa orang yang lain yang kemudian puncak-puncaknya dengan baik Baitul Bangsa atau tanah Palestina, Yerusalem dan ketika itu sampai Amin Kudus, ketika ada manusia di sana tidak ada untuk menyerahkan kunci kota itu kecuali kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Maka diundang ke Majlis dan cuma ketika itu melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis, berangkatlah beliau berjalan dengan satu perjalanan bersama seorang pelayan yang namanya adalah Pelayanan itu kebaikan bukan dari itu ada akhlak. Akhlak mau nggak kepada bertakwa. Di di dalam perjalanan mereka ada Kadang kemarin yang naik di hutan itu kemudian akhlak yang tertutup secara kemarin, akhlak yang naik dan juga yang tertutup. Maka sampai di dekat Baitul Maqdis ketika mereka masuk di kota dalam akhlak yang naik di atas dan kemudian kembali terbentuk, Maka pakaian sekaligus dan semua perangkatnya yang menyambut kemudian mengucapkan salam terlebih dahulu kepada Allah dengan salam kepada dan sangat agung dan kemudian Allah mengatakan kalian keliru akan berpikir yang ini yang itu saya ambil dan kemudian mereka bertakjub kepada pribadi yang Nabi mereka yang disini Umar bin Khattab Datang Umar dan ketika melihat Muawiyah melihat Abu Ubaidah dan melihat para panglimanya itu sudah mengenakan pakaian yang sangat indah berjubah-jubah ada jubahnya seperti alam Nabi Umar kemudian memikirkan mata dan mengatakan kalian telah cepat berubah kalian telah cepat berubah ini yang dikatakan oleh maka jawab Sayyidina Muawiyah Kemudian pada aku ini Pahamilah kami Tanpa memakai pakaian semacam ini Maka sesungguhnya kami tempat ini tidak dimulai Jadi itu ada istiadat di daerah yang dulu adalah kekuasaan Romawi memang harus pakai pakaian bagus serta Ya, kalau mau dihargai Begitu Pak dan persisnya menggunakan kata-kata itu engkau pandai sudah tidak sendiri karena selama ini sudah tidak seperti itu, tapi kita belum seperti kamu. Karena tempat menginap di tidak dimaknir dan masuk untuk melihat gereja Jabal Kurba, gereja makam suci. Gereja makam suci ini gereja yang unik karena dianggap disitulah dahulu kuburan Yesus Kristus sesudah dia meninggal pada Kamal besok itu dikuburkan Bapak Yesus Itu dikuburkannya di sana untuk 40 hari kemudian bangkit dan menghilang jasadnya suci. Nah di sini kemudian dibangun gereja, maka dulu pernah terjadi sekarang terjadi bagi Pak di dalam rumah yang tepat satu rumah Katolik yang Apostolik, satu ke Ortodok, satu ke Armenia, satu ke Koptik. Di gereja itu berlipat. Pintunya itu sebenarnya Roma. Maka orang Koptik itu bikin patung jendela supaya bisa masuk gereja. Pernah pada satu jemaat Armenia belum selesai melakukan kita, tapi waktu jatahnya sudah habis. Maka jemaat Ortodok satu ke dan jemaat yang lain itu satu ke akhirnya terjadi pertarungan di dalam karena rebutan gereja suci sendiri. Nah, ini gereja tetap sendiri ini adalah bahwa kultur kalau ada yang tadi optimal konfliknya di Yerusalem itu tidak terlalu banyak konflik dengan Nasrani karena dalam kultur ini letaknya berbeda dengan letak dari Tuhan Masjid al yang kemudian dibuat oleh Nabi sebagai Haikal Solih. Nah, dari situ kemudian Sofron ini mempersilahkan umat untuk sholat di gereja maka di dan lain Tapi kalau mengatakan aku takut kalau aku sholat di sini, maka orang-orang setelah akan menjadi tempat ini sebagai ini dan mereka akan menjadikan yang Lalu termasuk kemudian dilempar sebuah batu dan tempat di mana batu itu jatuh rumah sholat dan di tempat pulang kemudian masih berdiri sebuah masjid yang namanya Masjid Mal. Kalau lihat antara Masjid Mal sampai dalam Kota, hampir paling jauh. Dan dulu kita lempar-lempar ke parahnya dasar. Kemudian ini akhir dari tangan Syah. ketika meninggalkan Syah, setelah dikalahkan oleh Masjid Mekah. Jadi saya terlalu pernah menyatakan selama tinggal syarat yang tiga kita tidak akan pernah berkembang. Jadi sejak saat itu Kaisar Romawi Herodius itu sudah kemudian tidak berhalangan untuk kita menaklukkan diri syarat Kemudian selanjutnya adalah penaklukan Persia. Kekaisaran Persia semakin mengancam dan bahkan Umar mendapatkan satu permukaan dari dulu-dulu yang dijajah oleh orang Syiah dan orang dan memang agar kaum itu membebaskan mereka dari ketergantungan oleh orang Persia. Ketika memilih pemimpin untuk penyerbu Persia ini Umar menghasilkan diri sendiri, aku sendiri yang akan memimpin penyerbuan Persia ini untuk mewujudkan apa yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allah mencari-cari kerajaan Islam dan bilang Islam harus dipakai oleh bulan sisa harus dipakai oleh seorang waktu hari. Ini sudah jadi untuk umum dan emas harus menjadi bagian yang jadi. Tetapi kemudian sahabat semuanya berat. tidak dan ingin tahu terjadi apa-apa bagaimana. Bagaimana kami akan bertugas? maka kaum muslimin akan seperti ayat kehilangan tidur di ayat kehilangan tidur. Tetaplah dengan tujuh sahabat untuk bentuk pertemuan itu. Kemudian kita Ali bin Abi yang tadi mengajukan diri. Untuk setelah aku oke, atau ini. Tapi umat mengatakan, wahai Ali, aku memerlukan engkau di sisi. Ini seperti yang dikatakan oleh Abu Bakar kepada Umar. Aku memerlukan engkau di sisi untuk menjadi pekerjaanku, untuk kenangan urusan-urusan. Tidak, aku tidak akan biar engkau pergi dari Lalu siapa? Bingung semua. Sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf mengusulkan satu nama. Kenapa kita tidak menuju Sina yang diberikan umumnya? Siapa? Sayyidina ya, kan saat wafat Rasulullah Umar kemudian tersenyum lebar mengatakan kau benar, kau benar, kau benar dengan Allah dia adalah si yang menjadikan itu. Maka diri sudah saat Nabi wafat untuk memimpin penyeruan ke negeri Tersia. Ketika tak akan berangkat Umar berpesan pada saat Nabi wafat. Waisaat jangan tercongkak dan sombong disebabkan kedudukan di sisi Rasulullah. Karena Rasulullah sangat menggambarkan kata dengan doa dari pihak ibu saat itu pamannya Nabi. Jika ketika waktu itu ada sebuah perayaan besar di mana orang sering membanggakan pamannya, Rasulullah pernah menggandeng saat Nabi wafat dan mengatakan kepada kaum muslimin di Madinah, ini pamanku. Ayo siapa yang punya paman yang lebih hebat dari tamatku? Pasti tidak ada paman yang lebih hebat daripada pamanku ini. Jadi yang dikatakan Rasulullah saat ini di fokus. Janganlah terpedaya dan sangat kata Umar disebabkan karena pada asabiun al awal disebabkan pada orang yang mendapatkan kabar gembira disebabkan adalah pada orang yang pertama-tama melompat depan di jalan Allah disebabkan oleh Rasulullah pernah menyatukan ayah dan bundanya untuk menjadi utusan bagi diri. Jangan mengkau menjadi sombong dan cokak karena yang saat telah bertakwa kepada Allah sebab keimananlah yang akan membuat kita memenangkan peperangan nasional apapun Allah. Kalau kalian kehilangan keimanan, maka hitungan-hitungannya adalah hitungan mana yang lebih kuat, lebih cerdik, dan lebih jauh Kata kalau kalian berperang, kemudian kalian tidak punya keimanan, maka itu kalian cuma ingin kekuatan. Siapa lebih kuat, siapa lebih gesit, siapa lebih cerdik. Tapi kalau kalian punya keimanan, maka itu hitungan kuat dari Bahwa kalian benar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Bahkan akan cerita sehingga saat Nabi Abbas maju menyerbu negeri Persia dengan pasukan berkekuatan 30 ribu orang dan disambut lubang-lubang yang sangat bersejarah tentang Perisia oleh pasukan Rustum yang berkekuatan 200 kan ribu orang. Ah, 300 ribu orang. 30 ribu lawan 300 ribu, satu banding 10. Kekuatan mereka ada di situ. Tapi kita sudah pernah menceritakan Rustum Fatimah Persia ini kemudian mengetes kekuatan yang saat Nabi dengan pertama-tama penyebab saat Nabi Muhammad sedang sakit bisul di sekujur tubuh. Kenapa kalian datang ke sini? Padahal kami tidak pernah datang ke negeri kalian. Yang besar Nabi Muhammad kami adalah kaum yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membebaskan manusia dari penghambat pada sesama makhluk menuju ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kebalikan agama-agama menuju keadilan Islam dari sempitnya dunia menuju kelaparan lapangan surga. Ini yang dikatakan saat kedua. Lalu diminta kalau panglima di bawah anda kirim ya, saya mau berbincang-bincang. Lalu dikirimlah tentang Nabi Alisa. Kalian dari berkutat dulu, lalu kemudian sesuai ngobrol dengan kalian dari berkutat, terus juga mengatakan kalau ditanya setelah ditanya ke Jawa sama dengan jawaban saat yang lepas kepada Khalid dia minta tolong cerita Fatimah bahwa menangis lalu datanglah Al-Mughirah bin Syu'bah dan kemudian ah, Al-Mughirah bin Harisah lalu kemudian ditanya kenapa ada datang ke sini jawabannya begini sama masih dengan jawaban saat lepas lalu ditanya lagi tolong cerita seorang anak agar aku coba datang jawabannya persis lagi bikin anak buah yang paling bawah paling rendah paling tidak dikenal yang kemudian kita ramah dari sekarang namanya Ridin bin Amin ditanya juga bagaimana kenapa kalian datang kemari jawaban Ridin bin Amin tidak berbeda dengan jawaban Al-Mughirah Al-Mutanna Khalid bin Rasulullah dan Sa'd bin Maka tahulah harus bahwa ini pasukan yang tidak terkalahkan maka dia akan membuat pasukannya waktu ini dalam di situ 150 ribu orang bertahanlah selama mungkin perintahnya hanya bertahanlah selama mungkin 150 ribu orang yang lain dibawa oleh Rasul untuk mempertahankan pada hari Tejimon Boris di kota Kapsul dan singkat cerita pasukan saat bin Abi Waqas menyeberangi seperti ini dengan jalan berani nyaris tanpa bahasa kecuali ada satu wadah air yang jatuh dan harus kemudian mereka aktif 30 orang mungkin kemudian mengalahkan 150 orang yang ada di situ bergerak terus mereka sampai kemudian akhirnya interpretasinya interpretasinya jatuh dan jadi tiga kaisar atau kaisar kaisar terakhir melarikan diri ke arah negeri Cina dan nanti putranya menjadi seorang eh, gubernur dari kaisar Cina Pak bagian wilayah barat Xinjiang sekarang dan saat bin Abdul bahwa Presiden Umar bin Khattab mengingatkan harta orang yang belum pernah terlihat selama kaum muslimin berjalan di Mahathir. Kita memasuki badan itu saat bin Abdul Waqas menangis dan menumpahkan air. Alangkah banyaknya tanah-tanah, istana-istana, dan peta air-peta air yang sudah mereka dan tempat-tempat duduk serta tempat berdiri berdiri. Dan kami wariskan semua itu kepada kaum lain, maka langit dan bumi tidak akan isi mereka. Ini yang dilakukan oleh Allah dan taat bagi-bagi orang orang itu dan mengirimkan kemajuan dengan sangat sangat luar biasa dengan pemberitaan. Banyak sekali transfer dari persen. Jadi uang satu mitra yang tidak sempat dibawa itu tiga nolnya dua belas dinar. Tiga nolnya dua belas dinar. Padahal satu aja dua koma dua juta rupiah. Dua koma dua juta dikalikan tiga triliunan dinar. Ikut sendiri tiga tahun. Ikut itu berarti luar biasa banyaknya. Belum lagi kemudian mengatakan fitra, kursi fitra bahkan permadani di ruangan balai fitrah itu permadani itu oleh Umar diberitakan untuk dibagi-bagi pada semua pasukan jumlah pasukan 30 ribu masing-masingnya bisa dapat alat sholat dan alat tidur dari permadani yang terbanyak setelah 10 orang ini prakteknya itu seperti beda ya permandanannya mitra gitu ini ngecek ini cuma kebalikan ini permandanannya mitra itu tebal tebal orang tebal rumah manusia itu dibagi-bagi sebanyak 30 ribu bagian eh masing-masing bisa dapat sejajar. gitu itu kan luar biasa utama kan. jika kita nggak bertumpuk masih masuk kan? lima Umar apa kemudian menangis. kalau ditanya kepada Umar, kenapa kau menangis daerah kaum Padahal Allah telah memberdayakan kaum ini melalui kepemimpinan dan melalui tangannya. Umar mengatakan dusta, dusta kau. Kalau ini kebaikan, kenapa tidak terjadi di masa Rasulullah? Dan kenapa tidak terjadi di masa Abah? Ini maksudnya bukan puncak kebaikan ketika orang mengatakan datang kepada Jadi Umar bersabda, datang karakter seorang Islam sebagai kesehatan itu, itu bukan tidak kebaikan. Karena tidak kebaikan sudah lewat ya, dari Nabi Rasulullah dan juga kita anggota sendiri. Ini pasti bukan tidak kebaikan karena justru dari sini kata orang bersama sama takut akan menjadi timbul dalam dosa dan yang besar. Lalu oleh Umar tak dapat diperintahkan untuk membangun dua kota di depan wilayah Persia di antaranya adalah kota Basra dan kota kupang sebagai tempat di mana pasukan-pasukan militer ditempatkan. Kota Basra dan kota kupang yang ada di sekarang ini adalah kota yang dibangun oleh Sayyidina Sa'ad Abu Bakar, Abu Bakar Lalu saat di wakos juga diangkat menjadi gubernur kupang ketika itu. Mengepalai bekas wilayah kerja yang paling aman. Ketika menjalani sebagai gubernur Kupang ini, masyarakatnya kan masyarakat bukan kerja. Tentu saja mereka tidak kepada takdir dokter. Maka tiap hari ada demo. Tiap hari ada dari Sudirman kantor takdiran lokal sampai sakit jaga ke takdiran lokal punya sebuah benteng dan membangun sebuah kantor yang milik istana. Setiap orang lewat mereka kemudian bergumam di dalam istana taat lebih fokus. Maksudnya taat hanya karena dia tidak tahan setiap hari demo. Dia tidak tahan setiap hari kemudian ada kegaduhan di depan ruang kerjanya. Maka ini dilaporkan kepada para peserta kemudian dengan salam mengutus Abu Musa al Ashari Rasulullah Madu untuk perintahnya satu keburu keras saat di Nabi Wakas dilaksanakan kepada ini dengan kata yang disebut kamu yang kedua perintahnya adalah runtuhkan temboknya bakar istana ini. Jadi kita lakukan pada besar sekali kalau sudah sampai di sana saat di dapat peruntukan rekornya bakar hutan. Ini yang kemudian dilakukan oleh Tuhan di dalam apa namanya mengawasi seluruh pejabat Sampai akhirnya satu hari Tuhan tidak ada sendiri ke Kupang Jadi di Tuhan Kupang kemudian bertanya kepada orang-orang hari apakah kalian keberatan dengan gubernur kalian ini diam semuanya. Maklum soalnya pernah ada satu kasus sekretariat menteri dengan saat mengambil lepas, kemudian ternyata saat mengambil lepas mendoakan dia dan binasa dia. Takut semuanya dengan yang saat mengambil Kecuali satu orang yang kemudian mengacu dan mengatakan kalau anda yang berhubung ini tanya tentang hubungan kami ini, maka dia ini orang yang tidak mau berdampak bersama pasukannya. Dia orang yang kemudian tidak adil di dalam menghakimi, dia orang yang tidak patah di dalam berbagi, dan dia orang yang jelek sholatnya. Sanksinya dosa berbunuh terutama tentang sholat katanya. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Aku sholat di dalam Rasulullah berbunuh tahun namanya dan aku sholat seperti beli sholat dan sholatku dianggap jelek. Ya Allah, ketika orang ini, tapi sudah berdoa terus menasihati aku sebagai saudara yang maka ampunilah dia panjangkan umurnya muliakan hidupnya berbaik kebenaran tetapi jika kemudian dia ini teriak apa dan menjilat Tuhan, maka berikan dia ya Allah panjang umurnya masih bagus ya panjang umurnya sampai hidupnya masbur kehinaannya apa perlu kemudian ada orang yang ketakutan satu orang tua bahkan sudah tua bahkan rambutnya putih, alisnya putih, jenggotnya putih, bahkan alisnya panjang bersatu dengan jenggotnya. Tapi orang yang kerjaannya kita dan makanya setiap ada gadis-gadis lewat suka godain. Kalau kau kita yang anda nggak tahu kan, ya Allah dan buat ini kerja cuma komunitas kita boleh dari gadis lewat, nggak tahu kan? kata sebab ini apa daya aku adalah orang yang kena bawa dalam saat ini jadi hati-hati kan besar-besarnya nah masalahnya kemudian ya al berkata khusus selalu ketika memikirkan saat bin Abi Waqqas ini dan menunjukkan kesaksian ini jadi satu hari dia bertanya kepada Abu Bakar bagaimana pendapat tentang hal ini Abu Bakar mencoba mengatakan ya ini kalau ada orang yang bertakwa tetapi lemah dalam berpikir, maka fatwa yang dia pakai sendiri kelemahannya berpikir jadi kelemahannya. Tapi kalau ada orang yang kuat untuk dia bermaksiat, kekuatannya mungkin akan menjadi kekuatanmu, kemaksiatannya dia tanggung sendiri. Jadi dia katakan oleh dikatakan dalam bulan subhanallah atau kalau terbahak-bahak itu Kata kau benar, kau benar. maka sekarang itu kecertaan dengan diwafat karena dia orang yang bertakwa tak lupa lalu itu angkat itu tukang perlu orang yang bermaksiat tapi kuat lalu kemudian kita tidak dapat digantikan ke dalam negara kesuka kita dia akan menjadi negeri yang Umar pernah berkata tentang penajam ini kalau menaklukkan kerajaan kita tetapi kalau mimpi desa kacau jadi kata Umar kepada saat tidak Rasulullah ini adalah saat kalau menaklukkan sebuah negara besar, engkau masih mampu. Tetapi kalau kau memimpin administrasi sebuah negara kecil saja, pasti terkacau. Memang bakatnya bukan memimpin administrasi, bakatnya saat berperang. Dan dengan jadi di jajah kerja itu yang kemudian paling aku paling sejahtera dan kemudian memberikan paling banyak eh, kebenaran kepada ini ya dalam kalian satu atau sendiri total maka kemudian beliau nantinya akan menginisiasi banyak sistem baru di dalam pemerintahannya satu sistem diwan sistem kabinet dahulu di masa Rasulullah mengutak Bakar kekuasaan eksekutif itu semuanya tergenggam di tangan satu satu orang ini yang kemudian menentukan semuanya karena urusannya belum komit. Nabi Hasan itu berpakar, Umar untuk Dewan, untuk Kabinet, karena urusan itu sudah kemudian dari berbagai macam dan kelima. Maka di dalam Dewan Sayyidina itu fakta, ada banyak tugas spesialisasi khusus yang kemudian diemban oleh masing-masing pejabatnya. Di samping di, di samping Dewan ini masih ada e, Majelis Syura Umar yang kemudian tidak hanya yang tua-tua dulu di masa Abu Bakar dari surah itu yang penting asabiqul awalun. Lalu bersama tidak hanya asabiqul awalun, tetapi juga para muda junior yang kompeten di dalam ilmu, kompeten di dalam berbagai perkara yang akan menjadi pimpinan. Termasuk adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah suatu bin Abbas yang kemudian memang juga dalam majelis surah Sayyidina Abdullah. Di waktu ini di Baitul Islam. Kemudian dia juga membuat anggaran negara yang disusun dengan rapi untuk pertahanan. Sebelumnya pengeluaran itu sporadis, karena perlu keluarkan, karena masuk ya ada. Dari masa anggaran sudah diatur, diatur dengan ketat sesuai dengan pos penggunaan masing-masing. Kemudian yang selanjutnya di antara inisiatif umat adalah membangun sistem tunjangan dari hasil perampasan perang berbagai negeri dari hasil berbagai macam hal yang kemudian uh, ada di masa beliau hasil negara yang sangat besar dapat negara yang sangat tinggi maka umat menentukan sistem jaminan bagi masyarakatnya dan berbagai bidang jaminan pakan besar jaminan pakan mendasar itu diberikan oleh negara suatu saat ketika Umar di pelabuhan syah beliau kemudian menjamu satu orang dengan makanan yang beliau masak sendiri. Ternyata menghabiskan dua karung tepung dan kemudian juga e, daging sebanyak sekian. Kemudian 60 orang ini ditanya Rasulullah sekolah Umar, apakah kalian kenyang? Kenyang. Maka mereka tetap menentukan subsidi tiap orang selama sebulan adalah dua kali tepung dan daging sebanyak ini. Ini ditentukan kenapa? Karena pengeluaran ini dianggap mewakili satu orang makan dua kali sehari selama satu bulan. Maka ditentukanlah subsidi oleh negara sebanyak itu. Kemudian ada jaminan persalinan. Ada jaminan e, untuk kanak-kanak di masa Umar bin Khattab ada jaminan untuk kanak-kanak karena kemudian kanak-kanak itu mendapatkan tunjangan dari negara sampai dia nanti mampu bekerja. Sampai satu hari eh, Umar ketika patroli dia dengan ibu-ibu eh, mendiamkan anaknya dengan berulang kali mendiamkan tapi tidak tidak terjadi kasus ini. Maka katanya bu, biarkan anakku dengan Allah kasihan sekali dia. Ya Allah tidak bisa lihat. Dengan Allah biarkan anakmu. Tidak, kenapa dia tidak bisa lihat? Sekarang dia sakit, innalillahi yang berjalan. Umar Berapa anak itu? Kita lihat, kenapa empat belas sudah disamping? Saya Umar. Karena Umar baru memberi kebijakan kepada bayi yang sudah disamping. Selama belum disamping, belum dapat hidayah. Katakanlah setelah pengumuman berapa banyak bayi kaum muslimin binasa gara-gara kau mereka tidak mendapatkan gizi baik dengan minum susu ibu. Maka sejak hari itu bukan semua bayi lahir kotor dalam susu ibu. Jadi semua bayi yang lahir langsung mendapatkan subsidi Ini masalah. Ini sistem jaminan dan sistem subsidi ini sudah kemudian diatur di Islam oleh protokol dengan sangat detail. Kemudian kemarin spesialisasi jabatan jabatan di daerah. Dulu di masa Rasulullah dan Abu Bakar kalau ada seorang pemimpin di atas urusan daerah maka dia adalah imam sholat berjamaah, pengajar Al-Quran, panglima perang, hakim yang menangani perkara-perkara sengketa. Jadi minimal ada 14 pokok kalau seorang yang akan menjadi pemimpin bangsa itu. Jadi dia adalah eh, bahkan lima. Satu dia imam sholat, dua dia Al-Quran, yang ketiga apa tadi? Hakim urusan-urusan sengketa, yang keempat panglima perang, yang kelima pemungut jalan. Yang kelima pemungut jalan. Yang kelima tugas sekaligus. Dulu di masa Rasulullah dan Abu Bakar, Umar melihat semakin kesini semakin diperlukan spesialisasi maka petugas mengukur zakat itu ada sendiri, petugas imam sholat ada sendiri, pengajar Quran kadang-kadang disertakan dengan sholat, kemudian paling makan sendiri dan makin urusan sekretaris itu sendiri. Dan sangat profesionalnya pada masa itu sehingga standar kompetensinya sangat kuat di masa Abu Salah Syahid dari Gubernur Basra sekretarisnya pilih satu golongan menulis seratus ini gubernur kepada Umar. Nah, Umar memerintahkan Abu Musa untuk memecat sekretarisnya itu karena dulu satu itu dipecat dan diberi sangat disuruh jadi kepala kami. Dan Umar itu memecat memang pemecatan yang dilakukan oleh Umar itu pemecatan yang barokah. Ketika dipecat dari sekretaris, gubernur jadi pengembala kambing, maka nanti dia menjadi pengembala kambing yang jumlah kambingnya terbesar di seluruh Gaza. Jadi dari pegawai negeri yang gajinya pas-pasan kan yang besar kali dipecat, kemudian ternyata dia menjadi pengembala kambing khusus. Kemudian ada sekretarisnya Pak Bin Jabal, gubernur Yaman yang menghadap kita itu berjihad kata Umar bin Allah mengingat jihad yang kamu pakai untukmu adalah kuat di jalan. Ya Allah, kan saya berperang di dalam Allah Kamu juga berperang di dalam Allah Dengan cara mengamankan tata kelola pemerintahan bersama Pak Jabal di Jawa. Ini sangat profesional yang saya diperhatikan dalam soal-soal jabatan selanjutnya Kemudian Umar menyusun sistem anggaran belanja negara yang tadi disebutkan dengan pengelolaan kekayaan negara. Semua kekayaan negara hasil hasil rampasan perang itu dulu di masa Abu Bakar Siddiq hasil rampasan perang di masa Rasulullah itu Bani itu langsung dibagikan kepada pasukannya. Di masa apa tidak, di masa ulang antara yang sangat di versi yang sangat subur kemudian juga belum kata itu dikuasai dari negara kemudian pasukan yang berjihad mendapatkan gaji tetap gaji rezeki dari pemerintah dari hasil yang kemudian didapatkan di kebun-kebun dan ladang-ladang itu maka Umar menjadi orang yang menginspeksi setiap daerah tidak boleh ada lahan kalau ada seorang pemilih menganggurkan lahannya dua kali musibah berturut-turut maka akan disita negara di masa tua, jadi kalau ada orang punya tanah pertanian atau ada kebelahan dianggurkan dua musim tanah berturut-turut maka akan disita oleh negara untuk kemudian dimanfaatkan sebesar besar untuk anggaran rakyat. Jadi saking luar biasanya kemudian top produktivitas ini produktivitas itu masa depan sehingga kemudian bank sukupunya kebutuhan negara sekaligus ekspor yang besar di masa tahun jadi dilakukan di Papua. Ini terjadi pada masa beliau. Kalau ada tangan negara maka inilah siapa yang sanggup untuk mengelolanya dan memberikan bagi hasil kepada negara dan jumlah yang lain. Itu dilakukan oleh Nah, hadir dan Allah, Umar juga dia tadi menyusun tentara ini dan tentara Ras ini bertugas di medan perang maksimal 3 bulan. Karena pas masuk ke malam-malam jalan, dia dengar ada wanita besar bersaing tempat ibunya. Jadi kerinduan kepada suami yang tidak tertahankan, andikan bukan karena takwa kepada Allah, pastilah ranjangnya sudah berguncang. Atau karena pada Hamzah seperti beliau, wanita itu mau ditinggal suami berapa lama? satu bulan masa cuma satu bulan ya dua bulan sih masa cuma dua bulan maksimal tiga bulan ya kalau oh ya sudah kalau begitu maka tidak itu Umat menetapkan suami dilarang pergi berjihad dari tiga bulan suami dilarang pergi berjihad hingga perang melebihi tiga bulan ini juga seharusnya berlaku untuk kemudian berbagai macam yang lain termasuk yang nanti kira-kira depan apa suami istri kuliah di luar negeri. Nah, maksimal tidak pulang itu tiga bulan. Iya, tiga bulan sekali harus pulang. Wah, kalau kuliahnya di Inggris agak berat kan? Tiga bulan sekali pulang. Tingkatnya PP bisa untuk haji dua kali. Nah, bisa itu yang kemudian dibutuhkan, ya. Ini sebuah kebijakan yang sangat jelas dari itu. Lalu di antara inovasi manufaktur yang lain adalah eh, audit terhadap para pejabat, audit terhadap kekayaan para pejabat. Wah, di jabat itu dia selain menjadi gubernur, ternyata juga kemudian beliau memiliki sawah dan memiliki ladang-ladang yang kemudian berproduksi. Ketika Umar kemudian auditnya, Muat jalan Jabal mempunyai proses ini harta sendiri. Aku tahu, aku kan pejabat. Memiliki harta di luar badan ini bisa memiliki Lalu apa yang harus dilakukan? Oleh Umar, harta Muat di jalan itu diambil setahun kemudian dan Muat di jalan itu berbeda. Ini perampokan luar negara sebenarnya. <laughs> Kata Muat jalan itu tetapi aku ridho karena Allah Nah, Abu Musa Asy'ari juga diperintahkan begitu. Maka Abu Musa Asy'ari itu diperiksa dari Ibnu Al-Asram sebanyak begitu. Oh, ini terlalu banyak. Maka proses akan kita gelombang berapa? Ya, sudah saya takut tidak mau pukul Abu Musa. Akhirnya juga tidak. Ya. Jadi kekayaan kemudian bukan bukan bukan haram hanya wajar sebenarnya karena kemudian punya usaha lain cuma menurut Umar bisa berpotensi menyakiti hati rakyat itu tadi sudah kemudian oleh Umar jadi tidak di sini korporasinya tetap kaya jadi kalau sini ini tidak tidak wajar tentu kami cerita tidak layak saja cerita apalagi yang tidak wajar apalagi kemudian jelas ini jelas kemudian dan terus ini mohon maaf habis selalu akan dalam pada pekan yang akan datang kita khusus mengerti pada bikin konten pada tetap saya sudah membawa komen tapi data belum kita buka jadi buka yang bagus bagi yang studi ekonomi syariah wajib baca bagi studi bukan ekonomi syariah juga kalau yang lain ini wajib dibayar ini sangat-sangat bagus kalau menjadi mau jadi yang perekonomian di Indonesia apalagi presiden tentu saja diwajib dibaca gitu. Cara-cara luar biasa apa yang juga sering ditulis dari itu Daniel kebijakan kebijakan Islam dalam mengatur perekonomian besar Terima kasih. Allahumma. Assalamualaikum